Yang tujuan mereka adalah untuk menghentikan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka pun melakukan pemboikotan, muqata'ah. Mereka tidak diperbolehkan untuk berjual beli dengan bangsa Quraisy mereka diboikot sehingga mereka hanya berkumpul di Syi'ab Abu Talib. Selama kurang lebih tiga tahun. Dalam keadaan mereka kelaparan. Kesulitan mencari air. Dan ini merupakan ujian yang berat. Yang dirasakan oleh kaum mukminin sampai kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jalan keluar lalu kemudian mereka kembali ke tempat mereka semula Lalu kemudian berkata Al-Hafidh Abu Al-Fida Imaduddin Ismail bin Umar Al-Shahir bin Kathir rahimahullah ta'ala واتصل الخبر بالذين هم بالحبشة dan berita pun sampai kepada mereka yang berhijrah ke negeri Habasyah. Berita yang menunjukkan bahwa telah terjadi as-sulh telah terjadi perdamaian antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Di mana lembaran yang telah mereka tulis yang digantung di dinding Ka'bah telah habis dimakan rayap kecuali nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang masih tertulis dan masih tinggal di lembaran perjanjian tersebut sehingga kaum muslimin mereka dapat kembali ke tempat mereka semula. Akhirnya mereka pun memahami bahwa kondisi kota Makkah sudah dalam keadaan kondusif. Sudah tidak lagi terjadi pergolakan antara kaum muslimin dengan musyrikin. Orang-orang musyrik mereka tidak lagi menyakiti kaum muslimin. Ini berita yang sampai kepada mereka kaum muslimin yang berada di negeri Habasyah. Bahkan berita itu yang sampai kepada mereka anna Quraisyan aslamu bahwa kaum Quraisy mereka telah masuk ke dalam Islam. Mereka telah masuk ke dalam Islam. Ini berita menyebar. Sehingga mereka pun bersenang-senang. Mereka bergembira mendengarkan berita tersebut. Tentunya hasil dari berita ini yang mereka harapkan adalah mereka dapat kembali pulang ke kampung halamannya. Hidup seperti sedia kala. Karena mereka mendengarkan bahwa kaum Quraisy telah masuk ke dalam Islam. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau salat di Ka'bah maka beliau pun membaca surah An-Najm pada saat beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala afara'aitumul lata wal uzza wa manata thalithatal ukhra tidakkah kalian melihat al-lata al-uzza dan manah lalu kemudian Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tambahan yang disangka oleh kaum musyrikin bahwa itu merupakan bahagian dari firman Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan lafaz yang disebutkan dalam sebagian riwayat bahwa syaitan syaitan yang menjadikan Rasulullah alaihi salatu wasallam mengeluarkan lafaz-lafaz tersebut yang berbunyi tilkal gharaniqul ula fa inna syafa'atahunna la turtaja mereka itu adalah al-gharaniq yang mulia yang agung sesungguhnya syafaat-syafaat mereka itu benar-benar diharapkan pada saat Nabi Shallallahu alaihi wasallam membaca lafaz-lafaz tersebut maka beliau pun sujud dan diikutilah oleh orang-orang musyrikin mereka pun ikut sujud bersama Nabi alaihi salatu wassalam karena mendengarkan lafaz-lafaz ini baru sekali ini mereka mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan lafaz-lafaz yang memberikan pujian kepada Allata Al-Uzza dan Mana. maka mereka pun ikut sujud sehingga tersebar berita bahwa kaum musyrikin mereka telah masuk ke dalam Islam dengan kejadian ini. Namun kejadian ini pula ma'asyarul ikhwah rahimakumullah dari sisi sanad tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hadis yang menjelaskan tentang al-gharaniq adalah hadis batil. Dan para ulama mereka telah menyebutkan dari berbagai sisi tentang kebatilan riwayat ini. Walhasil menyebar berita sampai ke negeri Habasyah maka mereka pun kembali faqadima makkata minhum jama'atun maka ada sekelompok orang di antara mereka yang kembali ke Makkah setelah mereka tiba di Makkah fawajadul bala'a wasyiddata kama kana maka mereka pun mendapati ujian dan hal-hal yang menyulitkan mereka ternyata seperti dulu bahkan lebih berat ujiannya. Fastamarru bi Makkah ilan hajaru ila Madinah. Namun mereka tetap bertahan untuk tinggal di Makkah sampai kemudian mereka kembali berhijrah menuju al madinatul Nabawiyah illa Sakran ibnu Amr kecuali Sakran bin Amr zauju Saudah binti Ham, eh, binti Zam'ah suaminya Saudah binti Zam'ah fa innahu mata ba'da maqdamihi min al-Habasyah بمكة قبل الهجرة بالمدنية As-Sakran bin Amr meninggal setelah kedatangannya dari Habasyah. Beliau meninggal di Makkah sebelum hijrah menuju ke Al-Madinatul Nabawiyah. Wa illa Salamah bin Hisham terkecuali pula Salamah bin Hisham wa Iyash bin Abi Rabi'ah fa innahuma uhtumisa mustad'afain di mana mereka berdua tertahan dalam kondisi lemah mereka tidak mampu untuk melakukan hijrah menuju ke al Nabawiyah wa illa Abdullah bin Makhramah Abdul Uzza fa innahu hubisa terkecuali pula Abdullah bin Makhramah bin Abdul Uzza ia juga tertahan tidak mampu melakukan hijrah falamma kana yaumu badr haraba minal musyrikin ilal muslimin dan dalam peristiwa perang Badar maka dia pun meninggalkan kaum musyrikin menuju kepada kaum muslimin